Dan sampai pada ucapan musannif wala syai'a mithluh dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini kelanjutan ucapan beliau di awalnya tentang Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki uluhiyah dan rububiyah sifat keesaan dalam ibadah yakni satu-satunya yang berhak diibadahi dan keesaan pula dalam rububiyah bahwa dialah yang berkuasa yang memiliki yang merupakan pemilik seluruh alam semesta kemudian setelah itu wala syai'a mithluhu dan tiada yang serupa dengannya yang biasa diistilahkan dengan tauhid asma wa sifat maka Imam Abu Ja'far Tahawi juga menyatakan di samping kita harus mengimani keesaannya dalam uluhiyah dan meyakini keesaannya dalam rububiyah juga harus meyakini kesendiriannya dalam sifat-sifatnya wala syai'a mithluhu enggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya Berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya, "Ittafaqa ahli sunnah ala anna Allah laisa kamitslihi syai." Telah sepakat ahli sunnah ini secara ijma' bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. La fi dzatih wala fi sifatih wala fi af'al. Tidak ada yang menyerupainya dalam zatnya, tidak pula dalam sifat-sifatnya, tidak pula dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Walakin lafz at-tashbih qad sara fi kalam an-nas lafzan mujmalan. Namun istilah tashbih telah menjadi istilah yang samar, yang terlalu mujmal, global di masyarakat, di kalangan manusia. Yang kadang yuradu bihil ma'na sahih dan juga kadang yuradu bihi makna batil yang kadang dimaukan dengannya makna yang sahih dan kadang pula dikehendaki makna yang batil sehingga khonifrin azakumullah hati-hati ketika kita mendengar kalimat yang mujmal harus meminta istifsar istifsar yakni rinciannya apa yang kamu maksud sebab Al-Qur'an menyatakan laisa kamitslihi syai. Tiada yang serupa dengan. Kalau ada orang yang mengatakan dia tidak ada yang syabiha lahu sebagaimana lafaz yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah tetapi disebutkan pula oleh para tokoh-tokoh ahlu bidah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ahli sunnah ma'ruf kita kenal dan menyatakan la syabiha lahu la syabiha bahu. Tidak ada yang menyerupainya. Kita katakan makna kalam ini adalah mujmal. Butuh rincian. Kalau yang dimaksud la syabiha lahu oleh para tokoh-tokoh ahlu sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mesti yang dimaksud adalah laisa kamitslihi syai. Mesti yang dimaksud adalah makna sahih seperti apa yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwa manafahul Qur'an wa dalla alaihi al Yaitu menafikan sesuatu yang dinafikan oleh Al-Qur'an dan juga dinafikan secara akal. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Mustahil Allah sama sifatnya sama zatnya dengan makhluk. Ini yang dimaukan dalam Al-Quran. Ma nafahul Quran wa dalla alaihi al-aql. Ini makna sahih, ini makna yang benar. Min anna khasa'is Rabb Ta'ala la yusaf biha syai'un min al-makhluqat. Bahwasanya semua sifat-sifat kekhususan Allah, sifat-sifat keistimewaan Allah tidak mungkin bisa disifatkan pada manusia pada makhluk manapun min makhlukat wala yumathiluhu syai'un min minal makhluqat dan tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dari makhluk-makhluk fi syai'in min sifatih tidak mungkin menyerupai Allah dari sedikit pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yakni makna yang terkandung dalam ayat laisa kamitslihi syai ini raddun 'ala al-mumatsilah wal musyabbihah. Ayat ini bantahan kepada mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kemudian Allah lanjutkan, "Wa samiul basir." Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini raddun 'ala nufatil mu'attilah. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang menafikan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Barang siapa yang menolak sifat Allah dengan alasan tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, kita katakan Allah sendiri menyatakan wa huwa samiul alim setelah menyatakan laisa kamitslihi syai. Faman ja'ala sifatal khaliq mithla sifatal makhluq maka barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dialah musyabbih al-mubtil. Maka dialah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang digolongan para musyabbihin, dan juga mubtil al-madmum. Golongan ahlul batil yang tercela. Wa man ja'ala sifat al-makhluk mithla sifat al-khaliq, demikian pula barang siapa yang menjadikan sifat makhluk seperti sifat Allah, juga bahwa nazirun nasara maka mereka mirip dengan nasrani dalam kekufuran mereka kalau begitu ada dua yang namanya penyerupaan kesesatan dalam bentuk tasbih dan tamtsil ini ada dua jenis yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyerupakan makhluk dengan Allah sama atau tidak sama beda walaupun sama-sama sesatnya sama-sama menyimpannya, sama-sama kufurnya tetapi berbeda bentuknya. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sifat kelemahan. Seperti Yahud yang menyifati Allah dengan al-ajz. Lemah. Atau seperti Yahud mensifati Allah, yadullahi maghlulah. Allah bakhil, wa nahnu agniya, kata mereka. Allah pelit, kami kaya. Yahud, la'anallahu al-Yahud. Dan Allah melaknat Yahudi ala lisani Daud. Ini menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah? Menyamakan Allah dengan makhluk. Yani mensifati Allah dengan sifat-sifat yang pantasnya untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Wa ma massana min lughub," kata Allah. Aku nggak pernah disentuh kelelahan. Tetapi Yahud mengatakan bahwa Allah bekerja menciptakan langit dalam enam hari dan kemudian istirahat hari Sabtu. Lelah. La haula la quwata illa billah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang sebaliknya, menyamakan makhluk dengan Allah. Bagaimana bentuknya? Makhluk disifati dengan sifat Allah. Seperti kaum Nasrani. Kaum Nasrani mensifati Isa di Maryam seperti Allah swt. Disifati dengan sifat ubudiyah, berhak diibadahi, disifati dengan sifat ilahiyah, berhak disembah, disifati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan. al khaliq bil makhluk. Wa al makhluk bil khaliq. Kedua-duanya kufur. Menyamakan Allah dengan makhluk seperti Yahud. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang rendah. Yang pantasnya hanya bagi-bagi makhluk. Sebaliknya, mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah seperti Nasrani. Yang mensifati Isa seperti Tuhan, seperti ilah dan kedua-duanya golongan musyabbihin dalam masalah ini. Wa yuradu bihi annahu la yuthbit lillah la yathbut lillahi syai'un min as-sifat. Ini atoknya bukan kepada yang sebelumnya, tapi atoknya kepada yang pertama tadi. Perhatikan di awal kalimatnya. Yuradu bihi al-ma'na sahih. Baru atoknya di sini. Wa yuradu bihi annahu la yasbut lillahi min as-sifat. Maka yang namanya kalimat syabih Tasbih ini memiliki dua makna. Makna sahih dan makna batil. Kalau makna sahih ya seperti apa yang terkandung dalam Quran tadi yaitu laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama' sifat basir wa huwa samiul basir tetapi tidak sama dengan makhluk ini yurad makna sahih tetapi kadang-kadang tashbih mereka maukan dengan makna yang batil yakni menafikan sifat-sifat sama sekali bahwa tidak menyerupai Allah sedikit pun dari makhluk-makhluknya, maka tidak bisa makhluk makhluk atau tidak bisa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat seperti sifat makhluk. Masih belum jelas. Ya, amin lafaz sekalipun nggak boleh. Ada sifat pun nggak boleh. Kenapa? Tasbih katanya. Ada tasbih. Antum musabbihun wahai ahlu sunnah kalian wahai ahli sunnah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah mendengar, masa Allah melihat. Berarti sama dengan kita mendengar dan melihat. Menurut mereka, bahwa yang namanya lafaz atau nama harus utamanya sama yang dinamakannya sama makanya tadi diumumkan boleh bertanya di akhir karena ini perkara yang rumit yang tidak boleh pulang bawa kebingungan. Kalau nggak paham tanya. Bahwasanya mereka menganggap kalau lafadznya sama, berarti kandungan maknanya sama. Kalau lafadznya sama, berarti kandungan maknanya harus sama. Berarti kalau dikatakan samia dan manusia pun samia, berarti sama. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala alim dan manusia dikatakan alim, berarti sama kata mereka ini ya. tasbih dengan makna batil sehingga mereka berkata la syabiha lahu bahwa oh, Allah tidak sama dengan apapun sehingga kalau benda-benda makhluk-makhluk disifati Allah tidak disifati supaya nggak sama katanya kalau kamu menyatakan Allah juga punya sifat seperti makhluk punya sifat berarti kamu musyabbih kamu golongan musyabbihin katanya lihat keterangan dari Abdul Aziz Al-Hanabi rahimahullah seorang alim yang sangat jeli dan cerdas menyatakan Qala wa yuradu bihi annahu la yathbut lillahi syai'un sifat mereka menganggap dan memaksudkan kalimat tasbih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sabit sifat-sifatnya dan tidak ada sifat sama sekali baginya. Fala yuqalu lahu qudratun wala ilmun wala hayah maka bagi Allah tidak bisa dikatakan memiliki kekuasaan, tidak bisa dikatakan memiliki ilmu, tidak bisa dikatakan memiliki kehidupan. Lianna al-abda mawsufun bihadhihi sifat. Karena hamba-hamba pun disifati dengan sifat-sifat ini. Presiden dikatakan penguasa. Masa Allah juga dikatakan penguasa? Ulama dikatakan memiliki ilmu. Masa Allah juga dikatakan memiliki ilmu? Makhluk-makhluk hidup dikatakan hidup. Masa Allah juga dikatakan hidup? Itu tasbih kata mereka. Tasbih bimakna al-awwal Tasbih dengan makna yang pertama atau dengan makna yang kedua? Yang kedua. Bukan dengan maksud yang sahih, tapi tasbih yang mereka maksud adalah tasbih dengan makna batil, dengan makna yang rusak. Yang mereka maksudkan bahwa tidak mungkin ada satu nama, satu sifat yang sama lafadznya nggak boleh. أعوذ بالله من الضلال ولازم هذا القول أنه لا يقال له dan konsekuensinya mereka tidak mau menamakan bagi Allah dengan nama Hayyun, Alimun, Qadirun yang maha hidup, yang berilmu, yang berkuasa. Mereka nggak mau mensifati dengan sifat-sifat itu dan nggak mau menamakan dengan nama-nama itu. Lianna al-'abda yusamma bihadhihi asma karena hamba-hamba pun, makhluk-makhluk pun kadang dinamakan dengan nama-nama itu. Disifati dengan sifat-sifat itu. Wa kadzalika kalamuhu. Demikian pula sifat kalam, berbicara. Sifat sama, mendengar. Sifat bosor melihat. Sifat iradah, sifat kehendak, dan lain-lainnya. Mereka tolak seluruhnya bahwa oh, Allah tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkeinginan. Kenapa? Kata mereka kalau kita bilang Allah berbicara sama dengan makhluk. Kalau kita mengatakan Allah mendengar seperti makhluk mendengar. Karena dikatakan Allah melihat maka seperti makhluk melihat. Kalau Allah memiliki iradah kehendak maka seperti makhluk berkehendak. Demikian keadaan mereka yang mendendangkan kalimat tasbih ternyata dengan makna yang batin. Bukan dengan makna yang benar. Wahum yuwafiquna ahla sunnah ala annahu mawjud. Anehnya, mereka sepakat dengan ahlu sunnah bahwa Allah ada. Alimun, berilmu. Qadirun, maha berkuasa. Hayyun, maha hidup. Wal makhluk, padahal makhluk pun dikatakan ada. Hidup, maha berilmu maha berilmu maksudnya bukan maha berilmu qadir memiliki kekuasaan wala yuqalu hadha tasbih yajib nafi kenapa mereka tidak berkata itu tasbih wajib dinafikan karena ini isyarat kepada kelompok sesat yang setengah-setengah Mudah-mudahan dzalika la ilaha illa ilaha la walailaha. kalau yang menafikan sifat secara keseluruhan sudah sering kita sebut yaitu jaham dan Safwan al turmudi Aliran Jahmiyah menolak seluruh sifat. Allah tidak mendengar, tidak tuli, Allah tidak melihat, Allah tidak buta, Allah tidak pusat, tidak kecil, terus semuanya. Pokoknya Allah tidak punya sifat apapun. Supaya tidak sama dengan makhluk. Kalau menyatakan Allah punya sifat, berarti kamu musyabbih katanya. Kamu terjerumus dalam tasbih. Ada pula Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam keadaan mengambil sebagian, menolak sebagian. Yani yang wajar-wajar mereka terima. Yang nggak masuk akal kata mereka, asalnya mereka, mereka tolak. Dan ada yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan muhannasin al-mu'tazilah. Muhannasin al-mu'tazilah. Mu'tazilah mu'tazilah banci. Mu'tazilah banci ini adalah mereka-mereka yang mengikuti pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah sebelum beliau tobat rahimahullah wa lahu. Mengikuti aliran dia sebelum dia taubat. Yaitu menerima hanya 13 sifat atau 20 sifat dan kemudian menolak yang lainnya. dalla 'alaihi kitab wa sunnah wa الكتاب al aql. wa la yukhalifu فيه 'aqil. padahal apa yang dikatakan oleh halus sunnah adalah perkara yang ditunjukkan dalam kitab wa sunnah dan juga terbukti dengan akal yang sehat yang tidak diselisihi, tidak ditentang oleh seorang pun yang berakal sehat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Walaupun lafaznya sama, maknanya berbeda. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi Allah Maha mendengar, kita pendengarannya terbatas. Kita melihat, Allah melihat tetapi tidak sama. Kita sangat amat terbatas dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat barang yang tersembunyi dimanapun. Takun fi sakhratin au fi sama'i au fil ard kata Allah. Takun fi sakhrah di dalam batu atau di langit atau dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alamul ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Beda. Walaupun mendengar dengan mendengar, lafaznya sama, maknanya berbeda. Ini yang ditujukan dalam Quran, dalam sunnah, dan ditunjukkan pula secara ijma, sepakat oleh para ulama salaf dan khalaf, para pengikut mereka, dan juga merupakan perkara yang diterima oleh akal-akal yang sehat. Gak ada satu orang pun yang menentangnya kalau akalnya masih sehat. Berarti yang menentangnya itu akalnya tidak sehat. Naam. Mereka majnunin, mereka majanin, mereka orang-orang gila stres dengan ilmu kalam mereka sehingga mereka membolak-balikan kalimat dan karuan. kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan apa yang dikat, yang dipegang oleh ahlu sunnah adalah perkara yang tersebut dalam Quran dan sunnah karena Quran mengatakan laisa kami syai tapi Allah iringi dengan isbatus sifat. Allah menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun setelah itu persis kalimat berikutnya wa huwa samiul basir dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Allah tidak sama dengan makhluk walaupun Allah memiliki sifat mendengar tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk, walaupun Allah memiliki sifat melihat tidak sama dengan melihatnya makhluk, kan begitu. Karena itu dalam satu ayat. Nggak bisa digandengkan. Dalam beda surat saja ayat dengan ayat saling menjelaskan dalam beda ayat juga harus dipahami kedua-duanya dan dirujuk keduanya agar menjadi satu. Jangan bertentangan. Apalagi ini satu ayat. Ya tentunya harus dipahami kedua-duanya. Tetapkanlah sifat-sifat Allah, tetapi yakinilah tidak sama dengan makhluk. Itu makna yang sahih. Makna mitri. La matila lahu atau la syai'a mithluhu atau laisa kamitslihi syai'. Maknanya bahwa Allah tidak serupa dengannya, maka sifat-sifat yang disebut dalam Quran kita terima, sifat-sifat yang disebut dalam hadis kita terima dan kita yakin tidak sama dengan makhluknya. Tetap berbeda. Wa inna Allah sama nafsahu bi asma'in wa sama ba'd ibadihi biha. Bahkan dalam Quran sendiri Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu yang Allah pun menamakan hamba-hambanya dengan nama-nama yang sama dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu dan Allah menamakan dengan lafaz-lafaz yang sama kepada hamba-hambanya. Wa kadzalika samma sifatihi bi asma'in wa sama bi ba'd sifati khalqihi. Demikian pula Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tertentu dengan lafat-lafat tertentu yang Allah pun mensifati hamba-hambanya dengan lafat-lafat yang sama. Apakah bermakna, bermakna sama? Tidak. Walaisal musamma kal musamma, tetapi yang dinamakan ini dan yang dinamakan itu tidak sama. Al musamma laisa kal musamma. Allah yattadih al maqal bil mithal. Akan jelas kaidah ini dengan contoh. Fasamma Allah menamakan dirinya Hayyun atau menamakan dirinya Hayyan, Aliman, Qadiran, Raufan, Rahiman, Azizan, Hakiman, Sami'an, Basiran, Malikan, Mu'minan, Jabbaran, Mutakabbira. Alaysa kadalik? La niza'a fihi. Enggak ada pertikaian. Memang ada demikian dalam Al-Qur'an. Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Disifati dengan apa? Dengan hayy. Ya. Kemudian dikatakan Allamul ghuyub disifati dengan apa? Ilm. Aliman hakima. Berapa ayat yang menyatakan demikian? Disifati dengan alim. Qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ra'uf juga disebutkan ra'uf. Innaka ra'ufur rahim ketika doa pada Allah Subhanahu wa taala diakhiri dengan kalimat sesungguhnya engkau ya Allah rauf rahim Demikian pula aziz dan hakima banyak sekali. Baik itu Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama tersebut. Baik sekarang dalam Al-Quran juga Allah namakan beberapa hamba-hambanya dengan lafat-lafat yang sama. Saya tidak menyatakan dengan sifat yang sama. Karena sifatnya berbeda, tapi lafaz-lafaz yang sama. Allah sifatkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dengan sifat yang sama. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Cerita apa? Cerita makhluk atau cerita khalif? Nah, makhluk. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Berarti al-hayy di sini apa? Makhluk-makhluk hidup. Disifat dengan hayy. Di sana Allah sifat dirinya huwal hayyul qayyum. Di sini Allah sebut makhluknya dengan hayy, yukhrijul hayya minal mayyit. Ayat yang kedua cerita tentang Ibrahim salam kisah tentang malaikat yang datang kepada Ibrahim salam kemudian ketika Ibrahim ketakutan maka malaikat tadi menyatakan bahwa kami utusan Allah subhanahu wa taala Fabasyarnahu bighulamin halim dan kami beritakan dengan berita gembira yaitu akan datangnya seorang anak yang alim. Ah, halim. Ya. Berarti halim ini sifat dari makhluk atau sifat Allah? Hah? Anak yang halim, anak yang lembut. Baik. Dalam kisah yang sama di surat yang berbeda, Allah katakan wa basyaruhu bi alim dan kami beritakan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang alim. Tadi sifat Allah alim. Sekarang seorang anak alim lafaznya sama. Demikian pula dalam surat At-Taubah Allah katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum sampai Allah katakan bil mu'minina raufur rahim terhadap orang mukmin rauf dan rahim sifat siapa ini yang sedang diceritakan di sini Rasulullah datang kepada kalian seorang rasul kata Allah yang sangat berat baginya apa yang memberatkan kalian yang sangat mementingkan kalian wabil mu'minina raufur rahim dan terhadap orang mukmin raufur rahim sangat kasih sangat sayang Rasulullah SAW Faja'alnahu sami'an basira. Ini pun Allah sebutkan sami'an basira, mendengar dan melihat bukan sedang menceritakan sifat Allah. Tentang Hal asa al insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura? Apakah telah datang bagi dia suatu yang belum disebut sampai Allah katakan kami ciptakan manusia dari nutfah amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kami jadikan dari nutfah dari cairan nutfah yang kemudian dilebur bercampur dan kemudian jadilah seorang manusia dan aku jadikan kata Allah sami'an basira aku jadikan dia mendengar dan melihat sami'an basira di ayat tadi wa huwa samiul basir lafaznya sama tetapi al-musamma laisa kal musamma tetapi yang dinamakan dengan sami'an basira pada ayat tadi tidak sama dengan sami'an basira pada ayat ini Kenapa demikian? Karena tadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi di sini Allah sifatkan makhluk mendengar, sekedar mendengar, tapi sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Penglihatannya juga demikian, penglihatan yang sangat terbatas. Demikian pula Allah kisahkan tentang Yusuf alaihissalam, salam wa mra'atul azizi turawidu fataha atau qalat imra'atul aziz berkata istrinya al aziz al aziz yang dimaksud di sini adalah penguasa Mesir ini raja tapi kelakuannya al aziz sama dengan sifat-sifat Allah al aziz al hakim tetapi makna yang dikandungnya berbeda Al-Aziz pada ayat ini hanya menerangkan bahwa dia penguasa di Mesir Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz adalah Allah yang berkuasa di seluruh alam yang memilikinya yang maha mulia, maha tinggi. sangat berbeda. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin Allah dinamakan malik. Sedangkan di sini manusia dinamakan juga malik. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ملك الناس Allah dikatakan malik. Tetapi di sini wakana wara'ahum malikun ya'kudu kulla safinatin ghasba dan di belakang penelayan nelayan itu ada malik yang merampas perahu-perahu mereka dengan balim. Baik, apa yang dimaksud malik? Ini raja. Raja yang ada di sana. Baik. Apakah lafadznya sama berarti maknanya sama? Subhanallah ya amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Tidak mungkin sama, tidak mungkin sama, tidak mungkin sama. Maka Malik di sini, Malik di sana beda. Aziz pada Allah, aziz pada makhluk berbeda. Halim pada gulam dan halim pada Allah berbeda. Qanifidina azakumullah. Maka bahasa Indonesia sering ditambah dengan kalimat maha. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Manusia menginginkan Allah maha melakukan apa yang diinginkan. Allah dikatakan ayat berikutnya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun Allah katakan mukminan fasiqan bagi manusia apakah kami akan bersama menyamakan orang mukmin dengan orang fasik tapi Allah menyatakan tentang dirinya Wallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malik Al-Quddus Salam Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir disebutkan mukminul muhaimin. Mukmin sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda mukmin bagi Allah dan mukmin bagi manusia. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Demikian pula Allah katakan pada ayat lain dalam surat Ghafir. Demikianlah kami kata Allah timpakan atas setiap orang yang memiliki hati yang mutakabbirin jabbar. Sombong, mutakabbir jabbar. Allah dulu juluki mutakabbirin jabbar. Tetapi di dalam ayat lain Allah katakan tentang dirinya Malikul Qudus Salamul Mutakabbir disebutkan al-mutakabbir. Jabbar, Jabbarul Mutakabbir dan berbeda ma'lum annahu la yumathilul hayyul hayy walal alimul alim walal azizul aziz wa kadzalika sairil asma dan sudah jelas sudah ma'lum bahwa kehidupan bagi Allah dan kehidupan bagi makhluk tidak sama al alim bagi Allah al alim bagi makhluk tidak sama al aziz bagi Allah dan al aziz bagi makhluk tidak sama wa kadzalika sairul asma dan seluruh nama-nama Allah begitu ولا يحيطون بشيء من علمه dan tidak akan ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah. Artinya apa? Ilmu bagi Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk terbatas, sedangkan ilmu Allah nggak bisa diliputi sedikit pun. Anzalahu bi'ilmi Allah turunkan dengan ilmunya. Wa ma tahmilu min unta wa la tadau illa bi'ilmihi Demikian pula tidaklah seorang melahirkan atau mengandung di perutnya laki-laki maupun perempuan kecuali dengan ilmunya. Ilmu Allah meliputi yang lahir maupun yang batin. Ilmu Allah meliputi yang gaib maupun yang hadir. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu sebelum lahir, sebelum terjadi. Ilmu Allah meliputi seluruhnya. Apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Masya Allah. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala alim, ada tidak sama ketika kita mengatakan bulan alim. Si bulan alim, paling-paling kita bermaksud bahwa dia adalah ahli. Ini ahli ilmu ini dia pandai dalam ilmu hadis, dia pandai dalam ilmu tertentu. Tapi kalau Allah alim, mutlakan. Allah maha alim, maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Alhamdulillah, yang belum terjadi ma'ruf, yang sedang terjadi lebih ma'ruf, yang akan terjadi sudah kita ketahui. Apa yang terakhir ini? yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi? Allah kita ke dalam Al-Quran ketika orang-orang merengek Farji'na na'mal salihan inna muqinun Ya Allah kembalikan aku ke dunia Niscaya aku akan beramal saleh, aku akan beriman Farji'na na'mal salihan Kembalikan aku ke dunia Kata Allah, kalau aku kembalikan mereka ke dunia Bisa mereka akan berbuat yang sama Terjadi apa yang terjadi Allah sudah menyatakan tidak akan dikembalikan ke dunia tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Ini yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah pun maha tahu. Maka azakumullah, maka kita sikapi dengan sikap yang sama semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah, termasuk sifat datiyah. Termasuk sifat fi'liyah. Apa sifat datiyah yang sering mereka tolak dengan alasan tadi lafaz dengan lafaz ini berarti sama. Seperti tangan. Dan tangan Allah. Nggak mungkin Allah punya tangan. Al-Qur'annya bilang begitu. Kok bawah, Lo berarti sama dengan makhluk. Kamu sikapi seperti tadi. Bahwa al-alim laisa kal-alim. Al-hay laisa kal-hay. Al-aziz laisa kal-aziz. Aziz di sini, aziz sana berbeda. Demikian pula tangan Allah, tangan makhluk berbeda. Kok susah? Begitu aja kok repot. Pusing mikir ke sana kemari putar balik putar balik kalimatnya sampai stres mereka. Padahal ahlus sunnah mengajarkan yang paling mudah diterima, mudah dipaham, mudah dicerna. Apa yang ada dalam Quran terima dan kita katakan tidak sama dengan makhluk itu. Karena bin Azzaqumullah. Qala rahimahullah. Juga dalam hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wa ala alihi wa wasallam yu'allimuna al-istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istighfar dalam perkara-perkara seperti mengajarkan surat dari surat-surat Al-Qur'an. Demikian kata Jabir bin Abdullah. "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka" kata beliau alaihi salatu wassalam kalau seseorang menginginkan akan melakukan sesuatu berazam untuk melakukan sesuatu hendaklah rukuk dua rakaat kerjakan sholat dua rakaat, ghairil fariyadah, selain yang fariyadah, kemudian ucapkanlah, Allahumma inni astaghiruka bi'ilmik, ya Allah aku minta pilihan dengan ilmu, wa astaqdiruka biqudratik dan minta keputusan dengan keputusanmu wa as'aluka min fadlikal azim dan aku meminta dengan fadilahmu yang besar innaka taqdir wa la aqdir sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu sedangkan aku tidak tahu. Ini syahidnya. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu, aku tidak tahu. <coughs> Berarti walaupun sama-sama berilmu, tapi berbeda. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu, ilmu kita amat sangat terbatas. Itu pun yang Allah beritahu. Malinna illa ma'allamtana sebagaimana kata para malaikat. Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Berarti apa yang kita ketahui dari Allah juga. Maka Allah lah al-alim secara mutlak. Inna kata alam wala a'lam. Ya Allah, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Aku berupaya untuk mencari yang solehah, mu'minah, taqiyah. Masya Allah. Iya kan kalau mau nikah sari. Tapi yang kita bisa lihat hanya luarnya. Yang kita bisa lihat hanya zahirnya. Bagaimana batinnya? Wallahu taala a'lam. Maka kita katakan dalam doa istikharah, "Innaka ta'lamu wa la a'lam." Engkau tahu, aku tidak tahu ya Allah. Engkau tahu yang batin, aku tidak tahu yang batin. Engkau tahu yang akan datang, aku nggak ngerti yang akan datang. Apa yang akan datang besok? Mungkin dia berubah, mungkin dia futur. Wallahu taala a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Wa min fadlikal azim. Dan aku meminta dari engkau fadilah. Wa anta allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui yang gaib. Alhamdulillah. Kelanjutan doa istikharah ini. Allahumma. In kunta ta'lam anna hadal amr khairan li. Ya Allah. Kalau engkau mengetahui. Bukan keraguan Allah tahu atau tidak tahu. Bukan. Tapi maknanya sebagai pijakan Bukankah engkau mengetahui? Maka beritahu atau tentukanlah aku. Ya Allah, kalau memang ini perkara baik yang engkau ketahui, begitu maknanya. Kalau memang ini perkara baik yang engkau ketahui, baik untuk agamaku, baik untuk maasku, maasi, kehidupanku, wa amri dan akhir yang baik bagiku. Dalam riwayat aw ajili amri wa ajili, baik dalam ajil maupun ajil ajil dengan ain yang disegerakan ajil dengan hamzah yang ditunda ini baik untuk sekarang dan baik untuk nanti di akhirat faqdurhu li maka takdirkanlah untuk wa yassirhu dan mudahkanlah untuk wa barik fihi dan berkahilah aku padanya wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarr li fi dini wa ma'ashi kalau engkau mengetahui bahwa ini jelek ya Allah jadi kalau ini adalah perkara jelek yang kau ketahui, jelek untuk agamaku, jelek untuk kehidupanku, jelek untuk akhirnya nanti, dan jelek pula di sini dan di sana nanti, fasrifu anni. Maka palingkanlah dariku. Jauhkanlah dariku dan takdirkanlah yang lebih baik daripadanya. Kemudian diajarkan untuk menyebutkan hajatnya. Ini lafadznya seperti ini, tapi hajatnya disebutkan. Kalau si fulana ini baik untukku, begitu. Atau kalau safar baik untukku. Atau kalau pindah ke negeri fulan itu baik bagiku. Ini sifar. Yusami hajatahu. Demikian diriwayatkan dalam bukhari yang menunjukkan bahwa ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk walaupun makhluk kadang-kadang disebut berilmu. Dalam hadis Ammar bin Yasir, Kalau hadis tadi dalam Bukhari, dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu <clears throat> disebutkan dalam riwayat Nasa'i dan Hakim bahwasanya beliau berkata Allahumma al ghaib wa qudratika al khalq ya Allah dengan ilmumu tentang yang gaib ini sudah beda tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala berarti ilmu Allah meliputi hal-hal yang gaib ini maziyah dan ini adalah suatu yang khasa'is. Suatu keistimewaan yang hanya milik Allah dan tidak ada yang lain Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib dan tidak akan memberitahukan kegaiban dan ilmu ghaib pada siapapun kecuali perkara-perkara tertentu untuk beberapa rasul tertentu. Jadi bukan dijadikan rasul alimul ghaib, tidak. Rasulullah tetap tidak alimul ghaib, tetapi diberi tahu hal-hal yang Allah ketahui dengan kegaiban dengan ilmu gaibnya. Nanti di akhir zaman akan terjadi begini, nanti di akhir zaman akan terjadi begini. Dan kalau orang diberitahu kemudian tahu, bukan berarti alimul ghaib. Misalnya kita mengatakan saya tahu. Nanti di akhir zaman akan muncul dajjal. Loh, kok tahu alimul ghaib? Bukan alimul ghaib, dikasih tahu sama Rasulullah. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman akan turun Isa di Maryam. Nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan Yahudi dengan kaum mukminin, kaum muslimin. Nanti akan begini, nanti akan begitu, akan terjadi khas, khas. Nanti akan terjadi. Perkara ini belum terjadi. Tapi bukan bermakna kita alimul ghaib sama sekali tidak. Kita hanya menyatakan apa yang diberitahukan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengaku alimul ghaib adalah para dukun, para kazabun, para pendusta-pendusta yang menyatakan saya bisa meramal, saya bisa mengetahui engkau kalau dewasa nanti akan begini, akan begitu. Pada kazab. Dan mereka lah yang dikatakan sebagai tauhid Adapun Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki ilmu gaib dan kita diajarkan berdoa Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap hal gaib dan dengan kekuasaanmu terhadap makhluk. Ahyini makanatil hayat khairan li. Hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku. Watawafani dan matikanlah aku selama kematian itu baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kekhusyuan kepadamu dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan manusia. Wa kalimat al fil ghadabi war ridha. Dan aku minta kepadamu kalimat yang hak dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Dan aku meminta al-qasda bil ghina wal faqr. Aku minta kepadamu untuk tetap iktisad, tetap dalam keadaan sederhana, yakni tidak berlebihan. Qasd adalah غير israf tidak israf wala taktir taktir adalah bakhil sedangkan israf boros tengah-tengah antara boros dengan takdir eh, boros dengan bakhil adalah qaf Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau menjadikan aku orang yang tetap di tengah-tengah antara keduanya. Dalam masa kaya ataupun dalam masa miskin. Was'aluka na'iman la yanfad dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak terakhir kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia diakhiri dengan husnul khatimah dan dilanjutkan dengan kenikmatan dalam alam barzah, di alam kubur. Kenikmatan di alam kubur dengan terang benderang, raudhatun min riyadil jannah berakhir dengan kebangkitan. Dan kebangkitan dilanjutkan dengan kenikmatan berikutnya yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dan kenikmatan itu dimudahkan lagi dengan kenikmatan berikutnya yaitu yuhasabu hisaban yasira dihisab dengan hisab yang mudah dan masih dilanjutkan dengan kenikmatan berikutnya yaitu ketika dia melewati jisr dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewatinya seperti kilat yang cepat dan juga kemudian dilanjutkan dengan kenikmatan yang berikutnya yaitu kenikmatan jannah dan dilanjutkan dengan kenikmatan yang lebih daripada surga. Allahu An-nazar ila wajhillah melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah lebih besar. Kenikmatan la yanfad, kita minta kepada Allah Taala, ya Allah, aku minta kenikmatan yang tidak pernah berakhir, terus berlanjut. Wa qurratu ainin la tanqati' dan sesuatu yang menyenangkan pandangan mata yang tidak terputus Wa as'aluka ridha al qada. Dan aku meminta agar aku bisa ridha setelah keputusan-keputusanmu. Wa as'aluka bardal ba'da al maut. Dan aku meminta kesejukan hidup setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila al karim. Dan aku meminta kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Wa syauqi ila liqa'ik. Dan rindu untuk bertemu engkau. Meminta kerinduan untuk bertemu engkau. Fi ghairi dharra'in mudirrah dalam perkara yang tidak ada madarat padanya yang menjelekkan. Wala fitnatin mudillah tanpa fitnah yang mudillah, fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Qanfirna azakumullah perhatikan. Dalam dua hadis ini, qad samma Allah rasulahu sifat Allah ilman wa qudratan wa quwwah. Dalam hadis ini disebutkan sifat Allah ilmu, kudrah yang keilmuan yang meliputi hal-hal yang lain. sumber jalan min ba'di dha'fin quwwah. Adapun kekuatan disebutkan pada manusia juga kekuatan. Kalau Allah disebutkan dzul quwwatil matin, sedangkan pada makhluk Allah kisahkan ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kami jadikan setelah kelemahan kekuatan. Allah ternyata Al-Quwah bagi makhluk dan kuah bagi Allah sangat amat berbeda. Laisa kamitslihi syai. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu kata Allah dan dia memiliki ilmu karena ilmu yang kami ajarkan. Wa ma'lum dan semuanya sudah maklum bahwa al-ilm laisa kal-ilm. Wal quwwah kal-quwwah wa nadhairu hadza katsira. Bahwa kekuatan tidak sama dengan kekuatan ilmu tidak sama dengan ilmu, ini ilmu bagi Allah dengan ilmu bagi makhluk tidak sama, dan seterusnya. Dan yang demikian banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kaedahnya mensucikan Allah itu dengan tidak mensifati dengan lafaz yang sama, akibatnya kamu tidak akan mensifati Allah dengan sifat apapun. Iyalah. Tetapi bukan begitu makna makna la syabiha lahu. Bukan begitu makna la mislalahu. Bukan begitu makna laisa kamitslihi syai. Makna laisa kamitslihi syai adalah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah. fi'l-fi'l Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Walaupun lafaznya mungkin sama, tapi maknanya jauh berbeda. Tidak sama. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Betul. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Rasulullah SAW disebutkan kadang sama seperti Rauf Rahim uh, seperti Allah maghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim ini ketika doa kepada Allah kita menyatakan innaka raufur rahim kepada Allah Subhanahu dan kepada Rasul disebutkan pada ayat yang tadi ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anatum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim disebutkan pula raufur rahim tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya tidak sama dengan sayangnya Rasulullah SAW pada makhluk. Sehingga kalau lafaz-lafaz yang memungkinkan untuk bermakna berbeda, yang bermakna lain, silakan. Tidak mengapa. Sebagaimana dalam Al-Quran. Kenapa tidak? Disebutkan Rasulullah SAW penyayang, Rasulullah SAW pengasih, Rasulullah SAW. Tapi kalau yang khusus bagi Allah yang tidak mungkin ada makna lain. Seperti mengabulkan doa. Apakah ada bagi makhluk mengabulkan doa? Mujibu da'awan. Seperti menolak bala, menolak bencana. Apakah ada makhluk yang bisa menolak bencana yang Allah takdirkan? tidak akan ada yang bisa. Maka kalau ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita kritik pada syair-syair mereka. Bahwa di sana ada kalimatul halu fil yang melepaskan segala macam musibah, bencana, yang melepaskan segala macam kesusahan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Mau ditafsir kenapa? Oh, maksudnya bukan begitu gitu. Apa maksudnya? Maksudnya ya menolak bala. Enggak ada makna lain kecuali itu. Kenapa? Sehingga yang kita kritik bukan sifat-sifatnya yang memang wajar bagi Rasulullah SAW yang kita pun memuji beliau. Al-Mustafa Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Orang pilihan ya. yang dikatakan dengan apa lagi? Ya, ini nama-nama yang wajar bagi Rasulullah SAW. Ya. Al-Amin, Rasulun Amin, karena amanah, fatin, karena memiliki sifat fatanah, siddiq. Ini sifat-sifat Rasulullah SAW. Tetapi ketika menyatakan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan menyelamatkan aku kecuali engkau wahai Rasul. Nah, ini aneh. Kok tauhidnya begitu? Bukankah kaum muslimin diajarkan tauhid la ilaha illallah? Bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan segala kesulitan kecuali Allah. Begitu. Ini tidak ada selain Rasul. La ilaha illallah. Di mana Allahnya kalau gitu? Kok nggak disebut? Ini yang jadi masalah. Sehingga bukan semua lafadznya kita kritik. Tetapi di dalamnya terkandung beberapa perkara yang syirik. Karena mensifati Rasulullah SAW dengan sifat yang khusus. Dengan lafadz yang khusus. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala Yang tidak pantas diberikan pada makhluk. Tidak pantas diberikan kepada makhluk. Allah Ta'ala. Yang Rasulullah SAW sendiri marah. Ketika ada yang memujinya, qad ja'ana telah datang kepada kita rajulun seseorang yang ya'rifu ma fi ghadin seorang yang mengetahui hari esok kata Rasulullah silakan ucapkan ucapanmu tapi jangan ucapkan yang itu tadi tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah Subhanahu wa taala artinya Rasulullah menyatakan aku sendiri tidak tahu tentang hari esok Allah ajarkan untuk membantah mereka. Qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Katakan wahai Muhammad pada mereka. Kalau aku tahu yang gaib, saya aku akan memperbanyak kebaikan dan saya aku nggak disentuh kejelekan. Ini nggak disentuh musibah. Nyatanya Rasulullah SAW kena musibah, kena batu, patah giginya. Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak alim gaib. Maka kalau dipuji di dalam puji-pujian tadi, dalam syair-syair mereka dengan kalimat yang mengandung makna bahwa Rasulullah SAW alimul gaib maka ini salah besar dan ini memberikan sifat Allah kepada makhluk. Wa min ilmika ilmul ghaibi wa min ilmika ilmul lawh wal qalam. Termasuk ilmu wahai Rasul ilmu lawh wal qalam. wal qalam artinya pena dan lauhul mahfuz, catatan takdir. Apakah itu termasuk ilmu Rasul? La wallah, kalla thumma kalla. Tidak sekali-kali. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib dan ayatnya dalam Quran bukan satu, bukan dua. Sekian disebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan Rasulullah SAW tidak alimul ghaib. Baik. Berarti kalimat wa min ilmika ilmul laun wal qalam buah. Kalimat ini. Itu bukan ilmu Rasul, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. apakah minta penentuan hari yang baik atau apa ya mau barang dagang perang dagangan atas motor kita nah hari baik hari jelek itu nggak ada bahkan orang-orang yang akan masuk jannah tanpa sisa tanpa adab 70 ribu orang itu di antara sifat mereka adalah orang-orang yang la tidak menganggap sial pada sesuatu لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون mereka-mereka dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab adalah mereka-mereka yang tidak menganggap sial pada sesuatu, tidak memakai pengobatan dengan besi panas, okay? dan tidak pula meminta dirukyah. Bukan merukyah, meminta dirukyah. Tabayyur adalah menganggap sial pada satu hari atau satu angka atau satu tempat tertentu. Bahwa ini angka-angka sial, ini hari-hari sial. Sehingga tidak perlu mencari hari baik atau hari jelek, hari semuanya sama. Yang perlu adalah mencari hari yang kira-kira kita bisa sepakat semuanya hadir. Iya kan? Itu saja. Jangan sampai kita nyebut hari, ternyata si fulan tidak datang, si fulan tidak datang, semuanya dalam keadaan sedang sibuk-sibuknya wah kamu salah pilih hari kamu hanya bukan hari baik itu bukan masalah hari baik hari buruk hari yang tepat hari yang tidak tepat karena faktor-faktor tertentu tapi kalau hari baik hari buruk mereka dalam primbon-primbon mereka itu adalah kedustaan kalau bulan sofar bulan bencana kata saya apa? kata kalau tanggal 13 tanggal sial kata semuanya dusta